Atau pertanyaan yang jawabannya lebih ringkas. Apakah sholat Jumat bisa dijamak dengan sholat asar ketika musafir? tidak diperbolehkan. Apabila seorang musafir ingin menjamak salat dengan salat al-asr, maka dia jangan salat Jumat. Dia meniatkan zuhur. Meskipun dia menjadi makmum di belakang imam yang mengerjakan salatul Jumat, namun dia meniatkan zuhur dua rakaat. Lalu kemudian dia menjamak dengan salat al-asr. Apakah ada puasa nisfu Sya'ban? Salat nisfu Sya'ban. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu taala menerangkan bahwa tidak ada satu amalan khusus yang dilakukan di nisfu Sya'ban. Baik itu puasa, demikian pula salat. Hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan tentang nisfu Sya'ban dan beramal pada nisf Sya'ban semuanya lemah. Semuanya lemah yang berkenan tentang amalan khusus di pertengahan Sya'ban. Bahkan ada hadis yang lebih kuat yang disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah, hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Tirmidzi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam idan tasofa sya'ban fala tasumu apabila di pertengahan sya'ban maka jangan kalian berpuasa yang dimaksud memulai puasa yang sebelumnya dia tidak berpuasa Adapun jika dia memperbanyak puasa di bulan Sya'ban dari awal hingga akhir sunnah Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Wa ma ra'aitu an sallallahu alaihi wasallam fi fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban." Hadis riwayat Imam Muslim. Aku tidak pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih banyak berpuasa dalam satu bulan yang lebih banyak dari bulan Sya'ban, yakni selain Ramadan. Lebih banyak dari bulan Sya'ban. Hanya saja sehari dua hari sebelum Ramadan tidak diperbolehkan berpuasa. Kecuali jika puasa tersebut merupakan hari kebiasaan dia berpuasa. Hadis muttafaqun alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu an kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taqaddamu Ramadan bi shaumi yawmin wala yawmain illa rajulun kana yasumu shauman falyasumhu." Jangan kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau dua hari. Kecuali seorang yang menjadi kebiasaan dia berpuasa pada hari tersebut. Maka tidak mengapa. Misalnya dia terbiasa puasa Senin Kamis. Sehari atau dua hari sebelum Ramadan bertepatan dengan hari Kamis misalnya. Maka diperbolehkan. Sebab dia berpuasa sunnah, bukan puasa yang menyambut Ramadan dan bukan puasa yang meragukan namun dia berpuasa sunnah Adapun amalan khusus di nisfu Sya'ban baik salat maupun puasa tidak ada dalil yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih dahulu dikerjakan pergi haji atau umrah Di mana yang lebih dahulu dikerjakan apakah pergi haji atau umrah yang afdal dan itulah yang semestinya ketika dia berangkat haji dia juga umrah yaitu haji tamattu yang dimaksud haji tamattu dia berangkat untuk menunaikan ibadah haji Haji itu dimulai dari tanggal 8 Hijjah. Itu amalan haji. Biasanya kaum muslimin berangkat kan sebelum tanggal 8, sebelum hari tarwiyah. Amalan haji itu dimulai dari hari tarwiyah tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 hari. Itu amalan haji. Adapun sebelum itu umrah. Apabila dia berihram maka itu umrah. Seorang yang melakukan haji tamattu dia berangkat untuk menunaikan ibadah haji. Dia umrah terlebih dahulu. Setelah itu tahallul dan dia kembali berpakaian biasa sampai menunggu waktu haji yaitu tanggal 8 eh, Zulhijjah. Kecuali jika seorang tidak memungkinkan memulai umrahnya. Karena mungkin dia terlambat berangkat. Dia tidak tiba di Makkah kecuali pada hari Tarwiyah. Maka dalam hal ini dia menunaikan haji terlebih dahulu. Setelah dia menyelesaikan hajinya, maka dia menunaikan umrah seperti yang dikerjakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Apakah kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain puasa wisal yang tidak boleh diikuti? Banyak merupakan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan sebagian para ulama mereka Ah. menulis kitab khusus yang menerangkan tentang khasaisul rasul kekhususan yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti beristri lebih dari empat ini merupakan kekhususan Nabi alaihi salatu wasallam demikian pula seorang wanita yang menghibahkan dirinya وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين seorang wanita menghibahkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh bagi Rasulullah alaihi salatu wasallam menikahinya tanpa mahar dan itu kekhususan Rasulullah alaihi salatu wasallam Termasuk khususan Nabi alaihissalatu wassalam. Beliau terkadang masuki tempat wanita. Tanpa hijab. Dan itu merupakan kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab status beliau sebagai ayah bagi seluruh umat ini. Dan masih banyak lain dari kekhususan Rasulullah SAW. Bagaimana hukum bayar puasa yang sejak balik banyak yang tertinggal dan mampu dan sampai sekarang terlupa berapa yang tertinggal. Nah sekarang Anda meninggalkan puasa itu sengaja apa tidak? Kalau Anda meninggalkan puasa di masa-masa yang lalu sengaja maka tidak ada qada menurut pendapat yang lebih sahih wallahu alam yang ada adalah taubat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti halnya seorang tiba waktu zuhur dia nggak mau salat sengaja dan dia meninggalkan sholat zuhur sampai masuknya waktu asar sampai masuknya waktu asar baru dia mengerjakannya maka sholatnya tidak sah atau dia tidak mengerjakan sholatul asar kecuali di waktu maghrib maka sholatnya tidak sah Demikian pula halnya seorang yang mengkodok. Mengkodok puasa itu karena ada udur. Dari halangan-halangan yang telah kita jelaskan. Adapun seorang yang sengaja membatalkan puasanya, sengaja dia tidak berpuasa tanpa udur, maka tidak ada qada. Yang ada adalah bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun, apabila dia meninggalkan puasa tersebut, disebabkan karena udur, tapi dia lupa berapa jumlahnya. Maka dia mengambil hitungan yang meyakinkan. Misalnya dia lupa apakah hutang puasanya itu 10 atau 11. Maka dia menghitung yang terkecil. Karena asal seorang dalam hal ini adalah bara'atul zimmah. Dalam artian dia tidak dibebankan satu tanggung jawab kecuali apabila sesuatu itu meyakinkan bahwa itu hutang puasanya. Kecuali apabila dia yakin bahwa yang demikian hutang puasanya. Maka apabila jumlah 10 ini meyakinkan, kalau dia menghitung 11 dan seterusnya ke atas masih meragukan, maka dia mengambil hitungan terkecil yang meyakinkan. Wallahu ta'ala a'lam. Seorang perempuan sudah mengetahui hukum cadar atau hijab. Tapi makanya terkadang tidak makanya. Kalau di majelis dipakai cadarnya dan kalau di rumah tidak dipakai cadarnya. Mohon penjelasan. Kalau di rumah nggak perlu pakai cadar. Kalau di hadapan mahram Jangan sampai di hadapan saudara sendiri pakai cadar. Karena kadang-kadang ada yang uh, tidak memahami di hadapan neneknya, di hadapan kakeknya, pakai cadar dia. Ini jahil. Di hadapan mahram tidak perlu memakai cadar. Namun apabila dia di hadapan yang bukan mahram, baik di rumah atau di luar rumah, wajib menurut pendapat yang paling sahih menutup seluruh tubuhnya termasuk wajahnya karena wajah merupakan bagian yang menyebabkan fitnah terbesar. Maka hendaknya kaum muslimat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar dalam menjalankan ibadah. Meskipun terkadang seorang tidak terlepas dari celaan, ejekan, istihza' mengolok-olok hijab, mengolok-olok cadar. Bersabar. Ya, sebab harus dimulai. Dalam sebuah masyarakat, seorang menegakkan syariah itu berat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bada islamu ghariban wa sayudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba." Islam itu awalnya asing, kemudian akan kembali menjadi asing maka tuba kenikmatan surga bagi orang-orang yang asing tersebut maka dalam sebuah masyarakat kita harus mulai dari awal memang yang pertama biasanya merasa lebih berat perjuangan pertama kali menegakkan syariat di sebuah masyarakat itu paling berat sebagaimana halnya para sahabat mereka as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar perjuangan mereka di awal-awal Islam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perjuangan yang sangat berat. Maka demikian pula di masyarakat. Ya, mungkin ada yang mengatakan, wah, di sini cadar masih belum belum masyhur. Ya, kapan masyhurnya kalau tidak ada yang memulai? Ya, mulai dari sekarang. Nampakkan diri sebagai seorang muslim yang teguh di atas kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana Ustaz posisi mengangkat tangan antara salat Id dan salat jenazah? Nah, ber, terjadi khilaf di kalangan para ulama yang sahih dalam salatul Id pada takbir-takbir tambahan dianjurkan mengangkat tangan sunnah Demikian pula dalam salatul jenazah berdasarkan hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Darqutni dan uh, Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala mensahihkan riwayat tersebut secara marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Demikian pula Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab al wusabi hafizahullah sebelumnya beliau berpendapat sama seperti pendapat uh, Syekh Al-Albani tidak mengangkat tangan dalam takbir takbir salatul jenazah lalu kemudian beliau eh, setelah membahas bersama Syekh Rabi' ketika itu sampai pada kesimpulan bahwa hadis tersebut sahih wallahu a'lam Bagaimana Ustaz memposisikan kapan kita bayar fidyah dan kapan kita mengkobak puasa? Kalau yang dimaksud kapan membayar fidyah? Membayar fidyah pada saat seorang tidak berpuasa. Misalnya hari ini dia tidak berpuasa. Maka dia membayar fidyah hari itu. Jadi tidak diperbolehkan sebelum memasuki Ramadan, meskipun dia sudah menentukan nah, sebulan penuh kayaknya saya nggak berpuasa. Dia bayar fidyah sebelum Ramadan. Ini nggak diperbolehkan karena mendahului e, perbuatan. Ada dulu wujud perbuatannya, lalu kemudian dia membayar fidyah. Tidak berpuasa, kemudian bayar fidyah. Dan boleh diakhirkan di akhir Ramadan misalnya. Dan kalau tidak memungkinkan maka diperbolehkan setelah Ramadan. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kapan kita mengqada puasa? Ya kapan diberi kemudahan. Tidak harus begitu selesai Ramadan dia punya hutang maka dia harus mengqada di bulan Syawal, tidak mesti. Ya. Dia boleh menundanya kapan dia sempat namun sebaiknya tidak sampai datangnya Ramadan yang berikutnya. Apa hukumnya jika kita tidak mau mengakui orang tua kandung kita sendiri? Kenapa kamu tidak mengakui orang tua kandung? Aneh. Ya, durhaka. Nah, Apa hukumnya seorang perempuan bekerja di luar rumah? Seorang PNS. Wanita tempatnya di rumah. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan tinggallah kalian wahai para wanita di rumah-rumah kalian namun apabila ada hajah, ada kebutuhan, silahkan keluar. Karena membutuhkan sesuatu. Namun pada saat kalian keluar, jangan bertabarruj seperti tabarrujnya kaum jahiliyah dahulu. Dengan menutup aurat. Tidak memakai wangi-wangian. Tidak menampakkan perhiasan. Tidak berjalan dengan menyebabkan timbulnya fitnah, tidak menampakkan lekukan tubuh, dan seterusnya dari syarat-syarat berpakaian seorang wanita muslimah pada saat dia keluar rumah. Tidak ikhtilat. Tidak ikhtilat. Bercampur baur dengan lelaki. Jika demikian, ada yang dia melanggarnya, maka dia wajib tinggal di rumah. Dan sebaiknya seorang wanita beristirahat di rumah yang mencari nafkah adalah kaum lelaki. Yang mencari nafkah adalah kaum lelaki. Wanita istirahat mengurusi rumah tangga. Ya, mengajar anak-anak jangan diserahkan kepada pembantu. Seorang ibu adalah murabbiyah terbaik yang akan mendidik generasinya. Namun sayang sekali di zaman ini banyak yang terbalik. Suami yang tinggal di rumah. Suami yang cuci piring. Suami yang ngurusi anak. Istri seorang manajer di luar. Direktur perusahaan, Masya Allah. Hah? Maka masya Allah Wanita di rumah namun apabila dia bekerja di luar rumah pada tempat-tempat yang tidak ada pelanggaran syar'i, dia tidak uh, ikhtilat ya. Dan dia membutuhkan hal tersebut maka diperbolehkan. Namun apabila seorang suami telah menegakkan kewajibannya, maka insyaallah taala itu sudah cukup. Apa hukumnya seorang istri apabila tidak taat pada suami? Ya, istri durhaka. Naam. Salah satu ciri-ciri penghuni neraka. Yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uritu nar faraitu aktsar ahliha nisa Aku diperlihatkan neraka yang aku lihat penduduk terbanyak neraka itu adalah para wanita. Yakfurna. Mereka kufur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya ayakfur nabilah apakah mereka itu kufur kepada Allah? Kata Nabi Alaihi Wasallam tidak. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Lau ahsanta ila ihdahunna dahra thumma ra'at fika syai' qalat wallahi ma ra'aitu fika khairan qattu. Mereka ini suka mengingkari kebaikan yang diberikan dan suka mengingkari suami Apabila engkau berbuat baik kepadanya sepanjang tahun, lalu dia melihat sedikit kesalahan yang ada pada dirimu, maka dia mengatakan demi Allah, saya tidak pernah melihat kebaikan padamu sedikit pun. Hah? Nah. Apa istilahnya nilai setitik rusak susu sebelanga. Ya. Ya betul ya. Jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah ini tanda-tanda seorang wanita yang durhaka dan wajib bagi seorang istri untuk sadar bahwa letak kebahagiaan seorang wanita terletak pada suaminya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan pada seorang wanita, "Unzuri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruk." Perhatikan engkau wahai wanita di mana engkau kedudukanmu dari suamimu. Karena suamimu itu adalah surgamu dan nerakamu. Ini yani bisa menyebabkan kau masuk surga apabila kamu taat. Selama bukan dalam perkara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa menjadi nerakamu. Apa hukum rokok? Haram. Dan banyak sekali mudaratnya berdasarkan kesepakatan kesepakatan para ulama, kesepakatan para uqala orang-orang yang berakal, kesepakatan para dokter. Bahwa rokok itu membahayakan. Dan itu di, diakui oleh perusahaan-perusahaan rokok. Setiap membuat iklan, di bawahnya ada peringatan. Rokok bisa menyebabkan kanker ini itu semacam macam Nah, maka menghambur-hamburkan harta banyak sekali kemudaratannya. Idaatul mal, menghambur-hamburkan harta, memudaratkan diri sendiri, membunuh diri sendiri. Wala taqtulu anfusakum, jangan kalian membunuh diri kalian. Memudaratkan orang lain. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la darar wala dirar. Tidak diperbolehkan mendatangkan kemudaratan baik untuk diri atau untuk orang lain. Tidak diperbolehkan. Mereka mengatakan, yakni ahli kesehatan mengatakan, seorang perokok yang apa eh, yang menghisap asap rokok itu lebih berbahaya daripada yang yang merokok. Hah? Iya. Pasif lebih berbahaya daripada yang aktif. Berarti kan memudaratkan orang lain. Belum lagi baunya. Gimana dia sholat? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kaum muslimin yang makan bawang mentah bawang putih, bawang merah mentah untuk mendekati masjid. Gimana dengan seorang yang merokok, bau keluar bau yang tidak sedap, fa innal malaika tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Para malaikat terganggu dengan sesuatu yang Banu Adam terganggu darinya. Walhasil banyak sekali kemudaratannya. Tidak sepantasnya seorang muslim merokok belum lagi gayanya. Ya. Gaya perokok itu sombong. Ya, terlalu bergaya. Nah, bukan tanda seorang yang yang saleh sekedar melihat orang merokok itu subhanallah. Ya, kelihatan kesombongannya, kelihatan ya. Ya, ini tidak sepantasnya. Seorang yang saleh tidak sepantasnya melakukan hal tersebut. Apa hukumnya gaji seorang pegawai negeri? Halal. Asal hukumnya halal. Ini kenapa nggak ada pertanyaan masalah puasa ini? Masya Allah. Pertanyaan manhaj pun ada. Bagi wanita yang mana didahulukan mengganti puasa Ramadannya atau puasa Syawal. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis Abu Ayyub Al-Ansari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadan, thumma atba'ahu sitta min Syawal kana kasiyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan. Lalu dia melanjutkannya dengan berpuasa enam hari di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa setahun. Terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang seseorang yang memiliki hutang puasa. Apakah dia diperbolehkan mendahulukan puasa Syawal enam hari tanpa mengkodok terlebih dahulu? Yang zahir wallahu taala alam yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, yakni menyempurnakan Ramadan. Sehingga apabila dia punya hutang puasa, qada itu lebih didahulukan daripada yang sunnah. Yang wajib didahulukan daripada yang sunnah. Sehingga apabila seorang memiliki hutang puasa, dahulukan membayar hutang puasa terlebih dahulu kemudian setelah itu mengerjakan puasa Syawal wanita yang menyusui bolehkah puasanya diganti dengan membayar fidyah tidak diperbolehkan yang wajib bagi wanita yang menyusui mengqada Jadi kalau tahun ini misalnya dia tidak berpuasa karena hamil. Tahun depan tidak berpuasa karena menyusui. Tahun depannya hamil lagi. Tahun berikutnya menyusui. Apa yang wajib baginya? Mengkada. Kapan dia mampu? Kapan dia sempat mengkada? dan bukan membayar fidyah wallahu alam. Apakah bersentuhan kemaluan suami istri menyebabkan wajib mandi junub tanpa memasukkan? <laughs> Terlalu vulgar ini pertanyaan. <laughs> iya. Yang dimaksud al-jima' yaitu apabila batang pisang <laughs> dimasukkan ke dalam sumur. Ya. Jadi kalau sekedar uh, bersentuhan uh, tidak disebut al-jima' secara istilah. Nah. Baik, sampai di sini insyaallah. Terlalu banyak. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته